Apabila berada di bawah dua mata kaki maka dikatakan na'al atau sendal. Dan telah kita sebutkan bahwa ini adalah merupakan salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sepakat seluruh umat kecuali dua golongan dari kalangan ahlul bid'ah dari golongan Syiah dan Khawarij. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang menjelaskan tentang sunnahnya Rasulullah SAW di saat beliau dalam kondisi melakukan perjalanan safar maka beliau menyapu di atas dua khufnya. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi safar pun disyariatkan bagi kita. Dan ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keringanan kepada umatnya. Diperbolehkan bagi mereka untuk menyapu di atas dua sepatunya dengan syarat sebagaimana yang kita sebutkan dahulu bahwa mereka memasukkannya dalam keadaan suci. Kemudian kita lanjutkan berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala walil arba'ati anhu illa an Sedangkan dalam riwayat empat yang dimaksud riwayat empat adalah empat pengarang kitab sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu Majah. Anhu dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Illa An-Nasa'i kecuali Al-Imam An-Nasa'i tidak meriwayatkan hadis ini. Jadi empat kurang Nasa'i. Empat kurang satu berarti tiga. Dalam riwayat Tirmidhi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masaha beliau menyapu a'lal khuffi di bahagian atas dari khuf tersebut di bahagian atas dari sepatunya wa asfalahu dan juga bahagian bawah. Jadi riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang disapu bahagian atas dan juga bahagian bawah. Kalau hadis ini adalah merupakan hadis yang sahih, maka tentunya ini merupakan hujah yang sangat kuat yang menunjukkan tentang tata cara menyapu sepatu tersebut sebagai pengganti membasuh kedua kaki. Di dalam hadis ini merupakan nas yang jelas, sorih, yang menunjukkan bahwa yang sunnah adalah menyapu sepatu bagian atas dan juga bagian bawah yang kita berpijak di atasnya. Nah, apabila hadis ini sahih, akan tetapi hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang lemah. Oleh karena itu Al-Hafidz mengatakan wa fi isnadihi dha'fun. Dan di dalam sanad hadis ini terdapat kelemahan. Karena ada salah seorang perawi, Katibul Mughirah. Penulisnya Al-Mughirah itu dilemahkan oleh para ulama dan mereka tidak menjadikan hadis-hadisnya sebagai hujah. Maka hadis ini riwayat yang menyatakan bahwa cara menyapu di atas dua khuf yaitu dengan cara disapu bagian atas dan bagian bawahnya ini tidak benar. Karena riwayatnya lemah. Ditambah lagi menyelisihi riwayat-riwayat yang sahih yang datang dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan menyelisihi hadis yang lebih sahih yang terdapat dalam Bukhari Muslim dan juga diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Kita telah bacakan dahulu hadisnya. Famasaha alaihima bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyapu di atas dua khufnya dan tidak sebutkan di bawah. Kalau merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyapu sepatu tersebut disunnahkan pula di sapu bagian bawah tentunya Al-Mughirah bin Syu'bah akan menyebutkan itu ya wa ta'khirul bayan an waqtil hajati la yajuz mengakhirkan penjelasan dalam kondisi penjelasan itu sangat dibutuhkan ini tidak diperbolehkan harus dijelaskan pada saat itu juga Ditambah lagi dalam riwayat Ali bin Abi Thalib yang akan kita sebutkan nanti di mana beliau akan menyebutkan secara jelas bahwa yang sunnah yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyapu di atas dua khuf dan bukan di bawah. Nah, sehingga riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah ini adalah riwayat yang mungkarah riwayat yang mungkar dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala dan Ali bin Ali Ali, Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu Beliau adalah khalifah yang keempat. Salah seorang sahabat yang telah mendapatkan jaminan surga. Termasuk sepuluh sahabat yang disebutkan di dalam satu hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jaminan surga. Dan beliau sahabat yang paling pertama masuk ke dalam Islam di kalangan anak-anak kecil. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awal beliau berdakwah beliau mendahulukan keluarga-keluarganya, karib kelabatnya, tidak Didakwahi istrinya, keluarganya, sepupunya, karib kelabatnya, tidak didakwahi mereka. Baru kemudian setelah itu dikumpulkan perkumpulan-perkumpulan. Nah, sehingga di antara kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang awal-awal masuk Islam. Di antaranya Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ya, beliau telah sampaikan dakwahnya kepada keluarganya, sampai kepada pamannya Abu Thalib. Walaupun dari sisi yang lain pamannya Abu Thalib tetap membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya. Ya, mungkin karena keturunan, karena satu kabilah, satu nasab keturunan akan tetapi dia tidak mampu untuk berpisah dengan agamanya Abdul Muttalib. Juga di antaranya Abu Lahab. Di awal-awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Lahab inilah yang dengan gigih mempertahankan dan melarang orang-orang Quraisy untuk mendatangi majelis-majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikumpul oleh Rasulullah alaihi salatu salam. Ya, dikumpulkan. Nah, kemudian didakwahi mereka setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Dan berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga kamu yang dekat. Maka di saat itu beliau memanggil mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka. Ya ma'syar Quraisy, Angkidu anfusakum minan nar la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai sekalian orang-orang Quraisy, selamatkan diri-diri kalian. Karena aku tidak mampu menyelamatkan kalian, memberikan manfaat pada kalian sedikit pun. Ya Bani Abdi Ka'ab. Wahai Banu Ka'ab, selamatkan diri kalian. Aku tidak mampu untuk memberikan manfaat pada kalian sedikit pun. Disebutkan satu persatu sampai Fatimah bintu Rasulullah, Sofia, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamatkan diri-diri kalian. Saya tidak mampu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan diri kalian. Nah, dari kerabatnya ada yang masuk ke dalam Islam dan ada pula yang enggan untuk menjadi kaum muslimin dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ini juga termasuk kerabat Rasulullah Beliau adalah sepupunya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di samping itu pula beliau adalah menantunya Rasulullah dari anak beliau Fatimah bintu Muhammad radhiyallahu taala anha. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu annahu qala bahwa beliau berkata Lau kana dinu birra'i. Kalau sekiranya agama ini dibangun dengan ra'yu, dengan akal, pemikiran semata, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Maka tentunya kalau secara akal kita menimbang syariat ini berdasarkan akal, maka bahagian bawah sepatu itu lebih utama untuk disapu di, di apa dibandingkan dengan bagian atas daripada bagian atasnya. Ini kalau kita menggunakan akal. Ya. Ini kalau kita semata-mata mengandalkan akal dan menyisihkan nas-nas yang datang dari Allah dan yang datang dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata kata Ali bin Abi Thalib, "Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu beliau menyapu ala zahiri khuffaihi di atas punggung dari dua sepatunya yakni bagian atas. Naam akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Maka di dalam hadis ini menguatkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa yang sunnah dalam menyapu di atas dua sepatu adalah bagian atas. Dan di dalam hadis ini pula menjelaskan kepada kita batilnya orang-orang yang selalu menimbang-nimbang agama Allah Subhanahu wa taala ini semata-mata dengan akal mereka. Kalau tidak sesuai dengan akal maka kami tidak bisa terima walaupun sahih. Bahkan terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka terima yang terdapat dalam Al-Qur'an tapi mereka robah-robah maknanya Kenapa? Karena kalau mengambil makna secara zahir, maka ini tidak sesuai dengan akal, tidak masuk akal. Mengandalkan akalnya. Menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan akal. Padahal pada pada hakikatnya akal yang sehat itu tidaklah bertentangan dengan nakal yang sahih. Dalil yang sahih itu tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Akal yang masih berada di atas fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atasnya. Pada asalnya keduanya ini akan selalu berjalan bersamaan. Apa yang diterima oleh syariat itu yang diterima oleh akal. Dan jikalau kemudian akal ini melihat kepada syariat tersebut seakan-akan ini tidak dimasukkan ke dalam akal, maka kita mengatakan akal kita ini kasir, terlalu rendah. Dan syariat ini yang yang mendatangkan syariat ini adalah Al-Alimul Khabir, Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai ilmu yang maha luas. Tidak bisa dibandingkan dengan akal yang terlalu rendah maka akal yang sehat itu akan selalu menerima apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah manusia itu sadar bahwa setinggi-tinggi ilmu mereka di hadapan Allah sangat sedikit, sangat rendah kedudukan mereka. Wa ma'utu minal ilmi illa qalilan. Ini nas dari Allah bahwa mereka itu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit, sedikit sekali. Ilmu yang diberikan pada mereka. Jadi setinggi apapun ilmu mereka, gelar apapun yang mereka dapatkan, S1-nya, 2-nya, 3-nya, profesornya, MA-nya, MBA-nya, tetap kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sedikit siapa yang mengalahkan ilmu para nabi dan rasul. Merekalah orang-orang yang paling mengerti, orang yang paling diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu syariat, ilmu agama ini jauh lebih mulia dibandingkan dengan ilmu dunia. Itu pun tetap dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sangat sedikit. Nabi Musa alaihi salam nabinya Banu Israel. Pernah ditanya oleh seseorang dalam riwayat Al-Imamul Bukhari. Siapa orang yang paling alim di muka bumi ini? Adakah orang yang lebih alim daripada engkau wahai Musa? Apa kata Nabi Musa? Saya tidak tahu ada orang lebih alim daripada saya. Kalau orang lebih banyak ilmunya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hambaku ada yang lebih alim. Nabi Musa ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala merunduk. Bukan malah menyombongkan diri, beliau merunduk. Di mana ya Allah? Aku ingin bertemu dengannya, aku ingin menuntut ilmu padanya. Singkat cerita, maka berangkatlah Nabi Musa dengan Yusha bin Nun bertemu dengan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dan pendapat yang rajih beliau adalah seorang nabi di antara nabi-nabi Allah Khadir alaihi salam. Terjadi pertemuan di antara keduanya. Ketika keduanya sedang menaiki sampan milik seorang miskin, mereka berada di atas perahu. Maka tiba-tiba ada seekor burung yang hinggap di ujung perahu itu sambil memasukkan airnya ke lautan. Ya, seakan-akan beliau minum, ambil setetes demi setetes. Maka di saat itu Khadir alaihi salam mengatakan pada Nabi Musa. Beliau mengatakan, "Tidaklah ilmuku dan ilmumu apabila digabungkan jadi satu dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, melainkan ilmu yang kita miliki ini kedudukannya seperti setetes air yang diambil oleh burung itu dibandingkan dengan luasnya lautan. Apa artinya? Apa artinya setetes itu diambil tidak berpengaruh, tidak mengurangi sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyombongkan diri. Ya, maka ini nasihat kepada mereka al-aqlaliyun yang selalu mendahulukan akal ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, datang perintah dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam selalu dipertimbangkan dengan akal. Kenapa saya melakukan ini? Apa hikmahnya? Kalau tidak saya tidak mau melaksanakannya. Subhanallah. Kalau sekiranya agama ini dibangun dengan akal, lihat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika beliau mencium Hajar Aswad, apa yang beliau katakan? Inilah a'lamu annaka hajarun la tadhurru wa la tanfa. Saya mengetahui kamu ini hanya sebongkah batu, tidak memberi manfaat, tidak pula memberikan kemudaratan. Karena yang mendatangkan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kamu hanya sebongkah batu, ngapain? Ya. Saya tahu kamu ini hanya batu, tapi kenapa Umar bin Khattab mencium? Kenapa? la anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka maqabaltuk. Kalau bukan karena Rasulullah alaihi salatu wassalam mencium kamu, saya tidak akan cium kamu. Ngapain saya mencium kamu? Hanya sebongkah batu. Iya kan? Tidak bermanfaat. Lalu kenapa beliau mencium? Karena melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam pasti ada hikmahnya. Apakah kita mengetahui atau tidak kita ketahui? Hikmah yang terbesar bagi seorang manusia tundukkah dia terhadap ajaran Rasulullah Alaihi Wasallam atau tidak? Nah, ada satu kejadian yang besar yang terjadi di zaman Rasulullah Alaihi Wasallam ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah yang menyebabkan sebagian para sahabat melakukan protes terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesepakatan perjanjian Hudaybiyah itu. Di antara salah satu isi perjanjiannya ya, kalau tidak salah disebutkan bahwa dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang yang mereka itu dari Mekah berangkat ke Medina tidak dengan berdasarkan izin dari walinya harus dikembalikan ke Mekah. Padahal Mekah pada waktu itu masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan di antara ya harus dikembalikan ke Madinah, eh, ke Mekah. Sedangkan sebaliknya ya dari Madinah yang sudah ada di Mekah, maka tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Dari kalangan kaum muslimin. Ya. Sampai waktu itu ya kejadian ini juga dikenal ke, dengan kejadian Abu Jandal. Karena Abu Jandal ini salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang muslim yang ditahan menjadi tawanan mereka di Mekah tidak dikembalikan. Sedangkan tawanan yang ada di Madinah harus dikembalikan dari dari orang-orang kafir. Dari kaum muslimin yang ditawan di Mekah tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Kalau secara akal kita mengatakan ini keputusan yang tidak jujur, tidak adil. Kan demikian. Ini keputusan yang tidak adil. Seakan-akan Islam itu rendah dan seakan-akan kita memberi kesempatan pada orang-orang kafir untuk menguasai kita secara zahir. Demikian. Sampai kata Sahal bin Hunayf dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Ittahimu ra'yakum." Kata beliau, "Tuduh akal-akal kalian." Kalau sudah datang nas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian akal kalian ingin berbicara, tuduh akal kalian. Jangan sama sekali kalian berusaha untuk mendahulukan Allah dan Rasulnya. Kalian dahulukan akal kalian di atas hukum Allah dan Rasulnya. Alaihi salatu wassalam. Fawallah kata beliau. Sungguh aku telah menyaksikan kisah Abi Jandal. Sekiranya aku mampu untuk menolak hukum Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah itu, la radattu. Niscaya saya akan menolaknya sehingga sahabat termasuk yang menolak dari kalangan para sahabat adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Ketika mendengarkan keputusan itu dengan sikap protes beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah. Lalu beliau protes dan mengatakan di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, alasna ala haqqin wa hum alal batil." Bukankah kita berada di atas kebenaran, sedangkan mereka berada di atas kebatilan? Kata Rasulullah SAW, bala, betul. Ya. Lalu kata Umar, alaisa qatlana fil jannah wa qatlahum fil Bukankah orang-orang yang terbunuh dari kita itu dalam surga? Sedangkan orang-orang yang terbunuh dari mereka dalam neraka? Kenapa kita tidak bertempur saja begitu? Maunya Umar demikian. Kenapa kita bertempur? Kenapa kok diadakan perjanjian damai demikian? Ya. Kalau tidak salah berjalan sekitar apa? Disepakati sekitar 10 tahun kalau tidak salah. Allahu alam sawab. Kenapa? Bukankah yang terbunuh dari mereka dalam neraka? Kata Rasulullah, betul. Lalu kata Umar bin Khattab, kenapa kita memberikan agama kita seakan-akan agama kita ini kekurangan terhadap apa yang ada pada mereka? Apa kata Rasulullah? Ya al Khattab, wahai Umar bin Khattab, ini Rasulullah. Saya adalah Rasulullah, wala yudayyi'ani Allahu abadan. Dan Allah tidak akan menyanyiakan aku selama-lamanya. Subhanallah ini sebenarnya merupakan jawaban yang membungkam mulut orang-orang selalu mendahulukan akal. Umar masih tidak puas juga. Mendatangi Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala dan berkata seperti itu. Ya Abu Bakar, bukankah kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Kata Abu Bakar, betul. Bukankah yang terbunuh dari kita dalam surga dan mereka terbunuh dalam neraka? Betul. Lalu kenapa kita menjadikan agama kita ini kurang. Kata Abu Bakar, innahu Rasulullah wala yudayi'ahullahu abadan. Jawabannya persis sama dengan jawaban Rasulullah. Beliau adalah Rasulullah SAW. Dan Allah tidak akan menyanyiakan dia selama-lamanya. Baru setelah itu, turun surah Al-Fatah yang mengkhabarkan bahwa kaum muslimin akan memenangkan kota Mekah. Lalu surah ini dibacakan kepada Umar bin Khattab. Lalu kata Umar, "Afathun huwa?" Apakah ini pembukaan kota Mekah? Kemenangan. Kata Rasulullah SAW, "Nah, iya." Baru tenang perasaan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lihat ini. Ya. Gimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membantah sekian syubhat? Ya. Kalau secara akal seakan-akan diremehkan, diinjak-injak Islam itu pada waktu itu. Akan tetapi Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dari sini terbantah seluruh syubuhat, kerancuan pemikiran dari orang-orang selalu mendahulukan akal dalam berbagai sikap. Di antara mereka ada yang mengatakan kalau kita tidak masuk dalam inti khobat tidak menusuk itu. Lalu bagaimana nanti kita akan dikuasai oleh Nasara? Hah? bagaimana kalau pemerintahan dikuasai oleh Nasara? Sebenarnya kita sudah capek untuk membantah dan menyingkap syubhat-syubhat yang mereka lontarkan karena kalau yang satu gugur, datang lagi yang satu dengan wajah yang baru. Dipatahkan lagi, datang lagi model baru. Yang sebenarnya itu-itu juga. Sudah. Kita katakan pada mereka, ittahim rakyat. Tuduh akal kamu. Ya. Kita kembali. Mau terima Al-Quran? Mau terima hadith-hadith Rasulullah SAW? Kalau dia mengatakan, ya tapi kita berbicara secara akal dulu. Minggir akal. Kita harus berbicara dulu dalam permasalahan agama. Akal den nanti. Masalah agama dulu. Apakah demikian Rasulullah SAW mengajarkan pada kita? Kalau dia mengatakan, ya sudah, mari kita kembali kepada nas. Kitabullah dan sunnah Rasulnya. Tayyip. Kita dudukkan. Kita tidak perlu membantah itu. Sebagaimana Rasulullah SAW Alaihi Wasallam tidak membantah perkataan Umar, cukup beliau mengatakan, "Aku adalah Rasulullah, Allah tidak akan menyanyiakan aku." Cukup juga kita mengatakan, "Ini adalah kitab Allah, Allah tidak akan menyanyiakan orang yang berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus salihat.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 Iman dan amal saleh ini syarat yang Allah berikan pada kaum muslimin. Janji Allah kepada orang-orang beriman dan beramal saleh bahwa Allah akan memberikan pada mereka khilafah dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan agama yang mereka ridhai dan Allah akan menggantikan perasaan takut dengan menjadi perasaan tenang dan aman. Syaratnya apa? Iman dan amal soleh. Kemudian ditambah lagi, diperjelas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh itu? Ya'budunani la yushriku nabi syai'an. Mereka adalah orang-orang yang beribadah, mentauhidkan Allah, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini. Syarat orang yang mau mendapatkan kemenangan. Dan barang siapa yang mengingkari setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, mereka termasuk orang-orang yang fasik. Kalian mengingkari ayat ini fasik. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang telah menjadi Allah, janji Allah Subhanahu wa taala telah terjadi di zaman Rasulullah alaihi wasallam. Apakah Rasulullah alaihi salatu beliau di dalam berdakwah beliau masuk ke dalam pemerintahan, kubu pemerintah. Nah, kita harus berjuang dari dalam. Apakah demikian? Atau beliau mulai dari bawah? Ya, dari kalangan para du'afa dari orang-orang yang lemah, fakfukara, masakin. Itulah pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tapi mereka diberikan kekuatan akidah, kekuatan manhaj, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mendahulukan akal, di saat datang nas sami'na wa ata'na. Ini sikap mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Kita kembali kepada nafsu. Nah sekarang, apa hasilnya? Kalau kalian selalu menyatakan bahwa bagaimana nanti orang-orang kafir akan berkuasa dan terus demikian, buktikan. Sudah demikian banyak pelajaran sesungguhnya yang mengharuskan kita untuk sadar kembali kita kitabullah dan sunnah itulah yang terbaik kejadian di Aljazair itu merupakan ibrah. Hmm? Mereka ingin masuk, berjuang dari dalam. Istilah mereka demikian. Ternyata akhirnya adalah banyak yang ditumpahkan dari darah kaum muslimin. Maka kaum muslimin rahimakumullah Jangan kemudian kita selalu bermain dengan akal kita dalam keadaan di sana sudah ada naus dari kitabullah dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam sudah cukup ya Karena kalau meladeni akal-akal mereka tidak ada habis-habisnya karena mereka memang suka mempermainkan akal ya akan tapi kalau kita kembalikan pada syariat kalau kita kembalikan pada nafs maka itulah jawabannya dan itu adalah jawaban yang pasti dan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Oleh karena itu sikap para sahabat Nabi, sikap para ulama salaf itu sangat keras terhadap orang-orang yang suka menyimpang dari sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya terkadang dalam permasalahan satu masalah saja menjadikan mereka marah. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala contohnya ketika beliau menyampaikan satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'zanat ahadakum imra'atuhu ilal masjid fala yamna'ha." Kalau ada seorang istri minta izin kepada suaminya untuk datang ke masjid, jangan dia larang. Biarkan. Apa kata Bilal ada salah seorang anak yang mengatakan, "Wallahi lanamna'hunna." Demi Allah, kami akan mencegah mereka Padahal Abdullah bin Umar baru saja membaca hadis dari Rasulullah SAW mengatakan jangan kalian larang. Setelah beliau membaca hadis, orang ini mengatakan kami akan melarang mereka. Seakan-akan dia hendak membantah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Didengar oleh Abdullah bin Umar. Kata beliau, fasabbahu sabban sayyian ma sami'tuhu mitlahu sabbahu qat. Maka saya men, apa, dicela oleh Abdullah bin Umar dengan celaan yang sangat buruk sekali. Saya belum pernah melihat Abdullah bin Umar mencela seperti itu. Kenapa? Karena orang ini menyimpang dari sunnah. Lalu kata Abdullah bin Umar, "Ana aqulu lakum qala Rasulullah taqulun wallahi la namna'uhunna." Saya mengatakan pada kalian bersabda Rasulullah, lalu kalian seakan-akan ingin menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ikhwan fiddin azakumullah. Apa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala adalah merupakan qasimatul zahr yang akan menghancurkan tulang punggung para aklaniyin orang-orang yang selalu mendahulukan akal dan di saat mereka melihat bahwa ada nas yang bertentangan dengan akal mereka, maka mereka meninggalkan nas tersebut dan lebih mendahulukan akal mereka.